Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram حالكم fi هذا liqa' al-mubarak nas'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah. Fa fi نحن liqa' <clears throat> eh, nahnu insyaallah nuwasil darsana fi silsilati ta'lim al العربية al masih di kitab yang sama al baina Yadai Ini adalah episode yang ke-14. Kita lanjutkan eh, pelajaran kita bagi sahabat Akademi Nur yang sudah punya bukunya dibuka di halaman 45 kelanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. <clears throat> Masih di latihan ya, di latihan al-kalam. Saya ingatkan kembali bahwasanya belajar bahasa Arab itu kuncinya adalah al-mumarasah, pembiasaan. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, dia akan cepat hilangnya. Ya, jadi diulang-ulang, diulang-ulang, terus diulang-ulang sampai betul-betul dia di lisan kita itu halus dia ya, penyebutannya halus, tidak berat di kita rasakan. Ya. Nah, begitu juga di sini latihan-latihan ini <clears throat> saya harapkan, saya sarankan ini terus diulang-ulang, apalagi ini kan sifatnya rekaman bisa di eh, apa namanya bisa di bisa dimajukan, bisa dimundurkan, diulang-ulang dan sebisa mungkin kalau memungkinkan ajak teman ya jangan sendiri belajarnya biar lebih seru ajak teman minimal dua orang jadi teman e, untuk berbicara ya kalau sendiri kadang-kadang kita kewalahan tapi dengan teman itu akan memudahkan kita dan sifatnya kita di dalam video ini hanya sekedar memberikan panduan ya kuncinya itu ada pada peserta sekalian jika kalian serius semangat, insya Allah bisa berhasil. Ya, paling tidak kita memahami dulu dasar-dasar e, percakapan di dalam berbahasa Arab. Baik, kita lanjutkan at-tadribul khamis, latihan yang kelima. Tabadalil hiwara ma'azamilika kama fil mithali. Tabadalil hiwar ma'azamilika kama fil mithal. Saling berganti, bercakaplah bersama temanmu seperti pada contoh. Contohnya ini dipandu dengan gambar-gambar ya. Ada gambar jadi, ya dan jaddati. Jaddi Ammar, jaddati Aminah. Talib awal ya mengatakan Hada jadi Ammar wahadihi jaddati Aminah. Talib Sani yakul ahlan wa sahlan. Ahlan wasahlan ya coba perhatikan hadza jaddi Ammar wa hadhihi jaddati Aminah ya penyandaran kepada saya selalu diakhiri dengan huruf ya di akhirnya hadza jaddi Ammar hadhihi jaddati Aminah ahlan wa sahlan ya Kemudian ini ada gambar selanjutnya walidi Ahmad walidati Zainab ibni Ali ibnati Ablah akhi Umar ukhti Huda ammi Muad ammati Azizah ya untuk kata-katanya saya yakin kalian sudah tahu ya karena ini sudah berulang kita sebutkan walidi artinya ayahku walidati ibuku ibni anak laki-lakiku ibnati anak perempuanku akhi saudara laki-lakiku ukhti saudara perempuanku ammi paman laki eh, pamanku ammati bibiku kalian buat seperti pada contoh ya saya contohkan yang yang selanjutnya ya hada walidi ahmad wahadihi walidati Zainab ahlan wa baik coba kalian praktekkan dengan di stop videonya setelah itu nanti kita akan lanjutkan latihan yang keenam baik latihan yang keenam ajib anil as'ilatil taliyah ajib anil as'ilatil taliyah apa maksudnya ini ajib. Ini perintah untuk menjawab. Ajib. Jawablah, ya. Jadi kalau kita pengen orang menjawab pertanyaan kita, akhi, ajib suali misalnya. Ajib hada, jawab ini, ya. Tafadhal ajib, silakan jawab. Ya, jadi ini dipraktekkan. Ajib anil as'ilati taliyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, coba kalian praktekkan. Man walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya, isnan. Man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Salasah Man jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam Arba'ah Man amur rasuli sallallahu alaihi wasallam khamsah man ibnu rasuli sallallahu alaihi wasallam sittah man ibnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam sab'ah man waliduka Samaniyah Man jadduka Tis'ah Man ammuka Asyarah Man sadiquka Baik nah, Cara jawabnya bagaimana ini? Misalnya begini Man walidur rasuli sallallahu alaihi wasallam Bisa kita jawab Walidur rasuli sallallahu alaihi wasallam Abdullah Misalnya begitu kan atau langsung jawab Abdullah. Tapi untuk dipraktekkan karena kita kan belajar bahasa Arab, sebaiknya kalian ulangi. Man walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah. Ya. Begitu seterusnya. Ya, ini coba kalian baca soalnya, kalian e, ucapkan soalnya dan kemudian dijawab. Jawab juga dengan bahasa Arab ya. Man waliduka walidi fulan, misalnya begitu. Man jadduka jaddi fulan. Man ammuka ammi fulan. Ya. Kalau orang bertanya, kalau kita bertanya kepada seseorang, man waliduka? Kamu itu adalah huruf k-nya tapi kalau kita sandarkan kepada kita, kayaknya kita ganti huruf ya. Ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Sekarang yang B-nya tabadalis tabadalil as'ilata wal ajwibaba wal ajwibaba wal ajwibata ma'a zamilika. Ya, ini suruh berganti tanya jawab ya. Ini nanti kalian coba praktekkan aja e, latihan yang keenam ini, praktekkan berdua atau kalaupun sendiri di rumah ya kalian yang bertanya kalian juga yang menjawabnya baik kita lanjutkan al qiraatu al qiraatu at tadribul awal unzur wastami' waqra nah ini dibaca dibaca berarti melihat buku ya at tadribul awal unzur wastami' waqra unzur wastami' waqra walidun walidatun akhun ukhtun ya kuncinya sekali lagi ini saya sampaikan kadang-kadang sering Eh, sebagian orang lalai, dia hanya istimak saja. Dia tahu mendengarkan kata-kata tersebut, tapi karena tidak dilihat, akhirnya ketika masalahnya nanti kapan? Ketika dia mau menulis. Iya, misalnya dia menulis eh, uhtun. Nah, itu bisa jadi dia bukan tulisan yang benar. Bisa jadi taknya dibuatnya tak marbutoh, ya, atau akhun ditambahnya nun di akhirnya misalnya begitu. Nah, jadi penting sekali kalian membaca, melihat huruf per huruf setiap kata yang akan kita pelajari atau yang akan kita hafal ya. Walidun. Nah, itu ada waw, alif, lam, dal misalnya. Nah, ini diperhatikan betul supaya nanti ketika nulis kita nggak keliru dalam menulis kata-kata tersebut. Kita lanjut ibnun. Ibnatun. Ammun. Ammatun jaddun jaddatun syajaratun usratun ya baik ini latihan yang pertama di kiroah kalian baca sekarang at tadribusani latihan yang keduanya, sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Ya, mutatabiqataini. Ini agak sulit ya kalau penyebutannya kalau kita enggak terbiasa. Dan di sinilah butuh marosah tadi. Kata-kata itu kadang-kadang dia sulit diucapkan kalau tidak dibiasakan. Sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Apa maksudnya ini? Sil, ini sudah pernah kita bacakan, sambungkan baina kulli kalimataini ya setiap dua kata mutatabiqataini yang sama, yang sama, punya kesamaan. Ya. Ini contoh. Ini ada dua kaimah kaimah yang pertama ada ada 10 kalimat dan qaimah yang kedua juga ada 10 dia sama misalnya nomor satu yusalli carikan kesamaannya pada qaimah yang kedua ada kata yusalli di situ atau tidak oh ternyata ada ya yusalli itu ada pada huruf to nah, jadi kalian tarik garis yusalli ke huruf to tadi begitu seterusnya ya usrah ibnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u masjidun syajaratun al-qur'anu musalla ibnun nah ini kata-kata yang ada di, di koimah A itu sama persis seperti yang ada di koimah B hanya saja urutannya yang kemudian di bolak-balik supaya kalian jeli melihat mana kesamaan tersebut baik At-tadribus salis, ini di latihan yang ketiga. Iqra thumma dha' alamata khata'in. Ya, jadi kalau kata silang itu, itu bisa disebut khata'in ya. Alamata khata'in janibil kalimatil mukhtalifati fi kulli majmu'atin. Nah, ini apalagi perintahnya ini Iqra baca. Thumma dha' alamata khata'in, kemudian letakkan tanda silang, tanda alamat salah bijanibil kalimatil mukhtalifah di samping kata yang berbeda fi kulli majmu'atin dalam setiap kelompok. Ini kan ada beberapa kotak, ini kan beberapa kolom. Jadi setiap kolomnya itu ada satu kata yang berbeda, itu yang kemudian kalian contreng. Kama fil misal. Misal al majmu'atul ula ada tiga kata alif walidatun ba walidun jim walidun maka yang kita contreng adalah kata walidatun karena dia berbeda dari dua kata yang lain. Begitu seterusnya di qaimah saniyah, qaimah salisah dan qaimah rabi'ah. Nah, cari kata yang berbeda, centrengkan. Saya kira ini sangat mudah ya. At-tadribur rabi' latihan yang keempat, iqra thumma dha' alamata khata'in bi janibil jumlatil mukhtalifah fi kulli majmu'atin. Sama perintahnya, baca. Thumma da' alamata khata'in. Kemudian letakkan tanda silang. Bijanibil jumlatil mukhtalifah. Di samping jumlah al-mukhtalifah. Kalau tadi kata, kalau sekarang kalimat. Kalimat yang berbeda. Fi kulli majmu'atin. Misal, Hada huwal muhandis. Ba, hadhihi hiyal muhandisah. Jim, hadha huwal muhandis al ikhtilaf, al jumlah al-mukhtalifah huna tabaan wajadna fi harfi ba. Ya, tentu kita dapatkan perbedaannya pada huruf ba. Maka pada huruf tersebut kita kasih tanda tanda khata ya, tanda silang. Begitu selanjutnya nomor dua misalnya yaqra'ul qur'ana b taqra'ul qur'ana jim yaqra'ul qur'ana Tuma salasah man anti ya, man anta man anti arba'ah alif hadza adhanul asri ba hadza adhanul asri jim hadza adhanul fajri ya ini saya kira sekali lihat saja kita bisa menjawab ini ya tapi kita memang dituntut untuk teliti baik <clears throat> Kita lanjut ke latihan yang kelima. At-tadribul khamis unzur wastami' waqra. Unzur wastami' waqra. Lihat, dengarkan dan baca. Ya. Hada ammuhu Ahmad huwa muhandis. Saya ulangi. Hada ammuhu Ahmad huwa muhandis. Uthmanu fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Saya ulangi. Uthmanu fil masjidi yaqra'ul Quran. Hada adhanul fajri hayya bina ilal masjidi saya ulangi hadza adhanul fajri hayya bina ilal masjidi selanjutnya Fatimatu fil ghurfati tusalli Fatimatu fil ghurfati tusalli Mahmudun fil baiti yatawadda Mahmudun fil baiti yatawadda هذا أخي عمار هو معلم Hada akhi Ammarun huwa muallimun. Nah, ini coba kalian baca ya, kalian baca berulang-ulang. Kalau untuk kata-katanya adalah kata-kata yang sudah pernah kita jelaskan. Tidak ada kata yang asing insya Allah di sini ya. Yang terakhir, at-tadribus sadis. At-tadribus sadis, latihan yang keenam sil bainal jumlatainil mutatabiqataini sil bainal jumlatainil mutatabiqataini coba baca ya sil bainal jumlatainil mutatabiqataini sambungkan antara dua kalimat yang sama qaimah alif wa qaimah ba ini kan hadza jaddi hadhihi walidati huwa yusalli hadza jadduhu hiya tusalli hadza walidi jumlah-jumlah ini itu juga ada di pada qaimah kedua ini ya hanya saja dia di sudah diacak. Nah, kalian sama seperti tugas sebelumnya, tarik garis misalnya kata hada jadi mana hada jadi? Nah, ternyata dia ada pada huruf h. Kalian garis ke situ ya. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, ini untuk al-qiraahnya kita sudah selesai ada latihan Alkitabah di sini ya. Alkitabah ini coba kalian praktekkan di Alkitabah. Ikuti saja ya kalau bagi yang punya buku, ikuti saja di sini e, ditulis di atas huruf-huruf tersebut ya. Misalnya sini bagaimana cara penulisan huruf ba, ya, huruf ta, huruf sa. Ya, jadi caranya itu ditulis. Sama seperti berbicara, membaca ataupun mendengarkan kitabah juga butuh pembiasaan ya kalau sering kita tulis insyaallah lama-lama tulisan kita juga akan jadi baik walaupun memang sebagian ada tulisan itu memang kadang e, punya bakat seni gitu ya kalau bagus seninya biasanya lebih cantik tulisannya paling tidak yang kita harapkan dalam latihan menulis ini bukan sekedar cantik tulisannya tapi kaidah penulisannya yang benar ya jadi bagaimana penulisan huruf to bagaimana penulisan huruf ba dan seterus seterusnya. Baik, pemirsa yang rahmati Allah SWT, sahabat Akademi Nur, <clears throat> kita cukupkan pelajaran kita di Al-Wahdatus Saniyah. Untuk video selanjutnya nanti kita akan masuk ke Al-Wahdatus Salisah. Ya, temanya adalah As-Sakanu. Naktafi bihadal qadar subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.